<clears throat> Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita bermanfaat dengan ilmu tersebut dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepada kita ilmu dan amalan. Para jemaah sekalian, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada. Kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kaidah yang ketiga dari kaidah-kaidah yang bukan dari redaksi Al-Quran, bukan dari redaksi Nas Syariat, bukan dari eh, kaedah-kaedah terbesar di dalam fikih Islam, ya. Tapi ini adalah kaedah-kaedah yang dituliskan oleh Ustadz Ahmad Sabik di akhir buku beliau, ya, tanpa ada kategori tertentu dari kaedah-kaedah ini. Kaedah yang ketiga ini berbunyi al-iqraru hujjatun qasirah. Al-iqraru hujjatun qasirah. Ikrar atau pengakuan adalah hujjah yang pengaruhnya terbatas. Ikrar atau pengakuan adalah hujjah yang pengaruhnya terbatas. Maksudnya terbatas ini hanya berlaku bagi orang yang mengaku saja. Pengakuan tersebut pengaruhnya hanya berlaku bagi orang yang mengaku saja. Ini kaidah yang sangat penting yang harus kita ketahui agar kita bisa menyikapi dengan baik pengakuan yang diberikan oleh orang lain sehingga kita tidak menzalimi orang yang seharusnya tidak memiliki tanggungan <clears throat> hanya karena omongan orang lain. Kaidah ini pengakuan atau ikrar adalah hujjah yang pengaruhnya terbatas. Maksudnya hanya berlaku bagi orang yang mengaku saja. Ini memiliki banyak dalil. Dalil dari kaidah ini yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyaktub wal yumlililladzi عَلَيْهِ الْحَقُّ wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'ah. Yang artinya hendaklah orang yang mempunyai tanggungan hutang mengimlakkan apa yang akan ditulis dan hendaklah dia bertakwa kepada Rabbnya dan jangan sampai dia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang berhutang untuk menulis kadar hutangnya. Dan menulis kadar hutang ini sama dengan ikrar. Karena dia mengaku bahwa dia berhutang kadarnya sekian dan sekian. Pengakuan ini hujjah. Pengakuan ini bisa dijadikan sebagai dalil, sebagai bukti bahwa dia telah berhutang. Ini menunjukkan bahwa pengakuan bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Al-iqraru hujjah. Bahwa ikrar itu adalah hujjah atau dalil. Ya, tentang kasirahnya pengaruhnya terbatas, ini nanti ada dalil lain yang menunjukkan hal tersebut. Ayat ini hanya hanya menunjukkan bahwa ikrar itu hujjah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa ikrar itu hujjah adalah ayat di dalam surat Ali Imran. Di ayat ke-81 Allah Subhanahu wa taala berfirman qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna yang artinya apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu mereka menjawab iya kami mengakui ini pengakuan ini ikrar dan Allah Subhanahu wa taala mengambil ikrar tersebut sebagai hujjah atas mereka. Mereka harus melakukannya. Mereka harus mempertanggungjawabkan ikrar tersebut. Ini menunjukkan bahwa ikrar itu hujjah. Ikrar itu sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Ini juga ayat ini juga hanya menjelaskan tentang masalah ikrar itu hujjah. Belum dijelaskan di sini apakah ikrar itu hujjah yang pengaruhnya terbatas ataukah ikrar itu hujjah yang pengaruhnya tidak terbatas pada orang yang mengaku saja. <clears throat> Tayib kita lihat dalil lain yang menunjukkan bahwa ikrar itu hujjah. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kisah Ma'is yang meminta dirajam oleh Nabi dan para sahabatnya karena mengaku telah berzina. Ma'is ya meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirajam. Apa sebabnya? Karena dia mengaku ya telah melakukan perzinaan. Dia ingin membersihkan dirinya dari dosa besar tersebut. Dia merasa dengan taubat ya tidak cukup dia ingin agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar membersihkan dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali menolak untuk merajamnya dengan ya tidak menggubrisnya, tidak menggubris, tidak memperdulikan permintaan Ma'is untuk dirajam. Tapi karena Ma'is ini sampai tiga kali mengaku di hadapan Nabi Muhammad SAW dan tiga kali meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merajamnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan pengakuannya sebagai hujjah, bukti, sandaran hukum untuk merajamnya. Terjadilah apa yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa pengakuan seseorang bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini juga masih terbatas sampai di sini. Bahwa pengakuan itu hujjah belum ada penjelasan bahwa pengakuan itu hujah yang pengaruhnya terbatas hanya pada pelakunya saja. Taib, kisah yang lain. Di sunnah Nabi Muhammad SAW disebutkan kisah seorang perempuan. <clears throat> Al-Ghamidiyah. Dari kabilah Ghamidi. <clears throat> perempuan tersebut terjatuh ke dalam perzinaan kemudian mengaku. Di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan ini mengaku berzina. Dan buktinya adalah keadaan dia yang sedang hamil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat keadaan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sudahlah, biarkan janinmu membesar dan tumbuh. Nanti setelah melahirkan. Setelah orang ini melahirkan, datang lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, saya sudah melahirkan. Saya ingin dirajam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak usah biar anakmu tersebut menyusu dan sampai dewasa. Kemudian anaknya disusui sampai dua tahun. Selesai disusui, perempuan ini masih ingin dirajam. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya ingin dirajam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk merajamnya dan dia mengaku dia telah melakukan perbuatan tersebut dan ada buktinya. Dia hamil dan sampai melahirkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya merajam perempuan ini. Ini menunjukkan bahwa pengakuan bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Rasulullah menjadikan pengakuannya sebagai sandaran hukum untuk merajamnya. ini juga hanya terbatas ya pada bagian dari kaidah yaitu al hujjatu uh, eh, al iqraru hujjatun hujjatun ya bahwa ikrar itu hujjah tidak ada dalil di dalam eh, nas-nas uh, yang ada tadi yang menunjukkan bahwa ikrar itu hujjah yang pengaruhnya terbatas mana dalil yang menunjukkan bahwa pengakuan itu hujah yang pengaruhnya terbatas. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sanatnya hasan dan sebagiannya diriwayatkan dalam sahihain adalah lau yu'tan nas bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Seandainya semua manusia diberikan haknya dengan pengakuan saja maka akan banyak orang-orang yang mengaku memiliki hak atas harta-harta orang lain dan memiliki hak atas darah-darah orang lain. Akan tetapi orang yang mengaku itu harus mendatangkan bukti. Sedangkan orang yang mengingkari maka dia harus bersumpah Hadis ini menunjukkan bahwa pengakuan saja tidak cukup. Pengakuan saja tidak cukup. Dia harus ada bukti. Ini menunjukkan bahwa ya pengakuan itu hanya untuk diri sendiri. Apabila pengakuan tersebut berupa tuduhan atas orang lain, maka itu membutuhkan bukti. Tidak cukup hanya mengaku saja. Oh ini mobilnya si Fulan, ini sebenarnya punyaku. Perkataan seperti ini tidak cukup. Kita harus mendatangkan bukti. Ya, Orang yang mengaku tersebut harus mendatangkan bukti bahwa dia benar-benar memiliki mobil itu. Kalau tidak, maka kata-katanya tidak dianggap sama sekali. Ya. Taib. Di antara dalil yang menunjukkan kaidah ini dari sisi logika atau dalil logis, ya. Dikatakan di sini tatkala seseorang mengaku sesuatu atas dirinya sendiri, maka yang nampak adalah bahwa dia berkata jujur. Karena pada dasarnya seorang muslim adalah seorang yang jujur dan tidak berbohong. Juga orang yang masih sehat akalnya tidak akan mengaku sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri kalau memang itu bukan suatu kebenaran. Ya. Ini dalil yang logis. Ya. Ketika seseorang mengaku sesuatu yang memberatkan dirinya, maka biasanya dia itu berkata jujur. Tidak mungkin seseorang ya atau kemungkinannya sangat kecil ya. Orang mengaku dan memberatkan dirinya dan dia berbohong dalam pengakuan tersebut. Ini pengaku, eh, kemungkinannya sangat kecil sekali sehingga tidak dipandang oleh syariat ya. Yang dipandang adalah kemungkinan besarnya. Kemungkinan besarnya adalah orang tersebut jujur karena sangat jarang sekali ada orang yang mengaku dengan pengakuan yang memberatkan dirinya tapi dia bohong. Ini sangat jarang sekali. <clears throat> Taib. Contoh dari penerapan kaidah ini ya sangat banyak. Di antaranya misalnya ya ada orang yang mengatakan saya dan Zaid pernah mencuri. Saya dan ZZ ini orang lain. Pernah mencuri hartanya si Fulan. Kadarnya yang saya curi 500 ribu. Yang dicuri oleh si Z sampai sejuta. Di sini ya kita harus terapkan kaidah ini. Al-iqraru hujjatun qasirah. Pengakuan itu adalah hujjah yang pengaruhnya terbatas pada orang yang mengaku saja. Di sini orang eh, ini ya yang orang yang mengatakan aku pernah mencuri hartanya si fulan. Begitu pula Zaid dia mencuri hartanya si fulan itu. Yang saya curi 500 ribu, yang dia curi 1 juta. Pengakuan orang ini, perkataan seperti ini, hanya berlaku pada pengakunya saja. Berarti, yang diambil hanya pengakuannya saja. Bahwa dia pernah mencuri. Uangnya si Fulan tersebut sebanyak 500 ribu. Kalau misalnya orang tersebut mengatakan, kalau begitu kembalikan uang 500 ribu itu. Saya sangat membutuhkan. Maka Zaid harus mengembalikan uang 500 ribunya. Tapi orang tersebut tidak berhak untuk menuntut si Zaid dengan uang 100, eh, 1 juta. Orang tersebut yang punya harta, dia tidak berhak menuntut si Zaid dengan uang satu jutanya. Kenapa demikian? Karena ini tuduhan. Belum pengakuan. Zaid belum mengaku telah mencuri satu juta. Tapi dituduh oleh orang tersebut yang mengatakan, aku telah mencuri uang 500 ribu dari si Fulan. Zaid juga demikian, tapi dia mencurinya sampai satu juta. Ini tuduhan. Z belum mengaku. Ya. Sehingga yang berhak diambil oleh orang tersebut yang punya harta adalah 500 ribu dari Z saja. Eh, dari orang yang mengaku saja. Adapun 1 juta dari Z, dia belum berhak untuk mendapatkannya. Dia harus bertanya kepada Zaid. Wahai si Zaid, Si Fulan mengatakan kamu telah mencuri uang dariku satu juta. Apakah benar? Kalau misalnya Zat mengatakan tidak benar. Saya tidak pernah mencuri uang satu juta darimu sama sekali. Maka, sudah. Berarti orang tersebut tidak punya hak. Tidak punya hak untuk mendapatkan satu juta dari si Zaid. Tapi orang tersebut bukan berarti tidak bisa mengusahakan bukti. Misalnya orang tersebut yang punya harta mengatakan kepada orang yang mengaku tadi, kamu punya bukti enggak bahwa si Z mencuri dariku satu juta? Kalau orang tersebut mengatakan saya punya bukti, ini saya dulu selfie ketika sedang mencuri, saya videokan. Misalnya seperti itu. Atau dia merekam perkataan si Zaid. Merekam perkataan si Zaid. Dan si Zaid dalam rekaman tersebut mengaku, saya pernah mencuri dia satu juta. Ketika mendapatkan bukti seperti ini, maka orang yang punya harta tersebut berhak menuntut kepada Zaid. Saya punya bukti kuat. Ini perkataanmu, ini videomu. Maka ketika itulah Zaid apabila tidak bisa ya e, membantah bukti-bukti tersebut, maka Zaid wajib untuk menyerahkan uang satu juta kepada e, orang tersebut. Ya, seperti inilah e, penerapan dari kaedah ini. Ya, al-ikraru hujjatun qasirah. Ikrar atau pengakuan itu adalah hujah yang ha, yang pengaruhnya hanya berlaku pada orang yang mengaku saja. <clears throat> Taib. Dan eh, dalam permasalahan ini ya para ulama memberikan eh, kaedah yang lebih eh, lengkap dengan mengatakan al-bayyinatu hujjatun muta'addiyah wal iqraru hujjatun qasirah. Bukti adalah hujjah yang bisa berpengaruh kepada orang lain. Sedangkan ikrar itu hujjah, tapi pengaruhnya hanya kepada orang yang mengaku saja. Makanya, kalau kita menuduh orang lain melakukan sesuatu, kita harus punya bukti. Tapi kalau kita mengaku perbuatan tertentu, maka sudah cukup pengakuan itu. Tidak perlu bukti. Pengakuan sudah cukup. Tapi kalau menuduh orang lain, maka kita harus punya bukti yang kuat. Ya, ini makna dari kaidah yang lebih lengkap ini. Al-bayyinatu hujjatun muta'addiyah wal iqraru hujjatun qasirah. Bukti itu adalah hujjah yang bisa berpengaruh kepada orang lain. Sedangkan ikrar itu hujjah yang hanya berpengaruh kepada orang yang mengaku saja. <clears throat> Saya contohkan lagi ya. Sebagaimana disebutkan dalam buku ini ya. Kalau si A mengatakan saya telah berzina. Maka pengakuannya ini diterima dan bisa ditegakkan hujjah atas penegakan hukum rajam atau cambuk oleh sang hakim. Ya, kalau misalnya dia eh, belum menikah, ya, maka hukumannya adalah cambuk. az atau az zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah orang yang berzina laki-laki maupun perempuan maka uh, maka cambuklah setiap dari keduanya dengan seratus cambukan. Ya. Ini bagi mereka yang belum menikah. Hukumannya demikian. Kalau misalnya ya si A mengatakan saya telah berzina maka ya bisa ditegakkan hukum cambuk atasnya dengan cambukan seratus kali apabila dia bukan seorang yang sudah menikah. <clears throat> Ini karena dia mengaku. Tapi kalau dia mengatakan, <clears throat> saya ya si A mengatakan, saya dan si C pernah melakukan perzinaan dalam satu ruangan secara bersama-sama. <clears throat> ya. Dalam satu ruangan secara bersama-sama. Maka pengakuan ini hanya berlaku bagi si A saja yang mengaku. Adapun kepada si C ya maka pengakuan ini tidak berlaku karena ini tuduhan. Si A sekarang sedang menuduh si C. Maka tuduhan tersebut harus berdasarkan bukti. Buktinya apa? Di sini buktinya harus ada empat orang laki-laki yang melihatnya. <clears throat> ada empat orang laki-laki yang melihatnya secara langsung. Kalau tidak ada, maka tuduhan kepada si C tidak berlaku. Kecuali kalau sisi mengaku juga. Kalau sisi mengaku juga, iya, memang saya pernah. Baru, ya, baru hukum e, eh, cambuk misalnya dia belum menikah, ya berlaku padanya juga. Karena dia mengaku sekarang, bukan karena tuduhan tadi, tapi karena pengakuan sisi, ya. Ketika sudah mengaku ya sudah, itu hujah atas dirinya. Si A mengaku juga berarti hujah atas dirinya. Kalau si A menuduh orang lain melakukan sesuatu, maka tuduhan tersebut harus berdasarkan bukti. Al-bayyinatu hujjatun muta'addiyah wal iqraru hujjatun qasirah. Bukti adalah hujjah yang bisa berlaku untuk orang lain. Sedangkan ikrar itu hujjah yang hanya berlaku untuk orang yang mengaku saja. Kalau misalnya ada orang mengatakan, saya pernah menzinai si fulana secara sukarela. Saya suka, si fulan juga suka. Nauzubillah min dzalik. Kalau ada orang yang mengatakan demikian, maka ini hanya berlaku kepada dirinya saja. Si fulanah tidak punya eh, tanggungan atau eh, hujah ini atau pengakuan ini tidak berlaku pada si fulana. Hanya berlaku atas orang yang mengatakannya saja. Misalnya ya eh, si A mengatakan demikian, maka hanya si A saja yang yang boleh untuk diterapkan hukum Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Bisa cambuk kalau dia belum menikah, bisa rajam kalau dia sudah menikah. Tapi si fulana ya, maka tidak boleh ditegakkan hukum ini hanya karena pengakuan orang ini saja. Kenapa? Karena pengakuan orang ini untuk si fulana itu tuduhan. Itu tuduhan, bukan pengakuan. Ya, dia mengaku si fulana telah berzina dengannya. Maka ini tuduhan. Kalau untuk dirinya, maka pengakuan. Kalau untuk orang lain, maka tuduhan. Pengakuan dirinya hanya berlaku untuk dirinya saja. Tuduhan maka membutuhkan bukti yang kuat. Ya. Sehingga si fulana kalau dia mengingkari, tidak, saya tidak pernah sama sekali tidak pernah sama sekali berzina dengan dia. Orang yang mengaku ini harus dicambuk kalau dia belum menikah. Si fulanah tidak boleh dicambuk. Walaupun orang ini mengatakan, mengaku, saya telah berbuat zina dengan si fulanah. Inilah penerapan dari kaidah ini. Al-iqraru hujjatun qasirah. Wal bayyinatu hujjatun muta'addiyah. Ikrar atau pengakuan itu adalah hujjah yang pengaruhnya terbatas hanya berlaku pada orang yang mengakunya saja. Sedangkan bukti bisa berlaku untuk orang lain. <clears throat> Contoh selanjutnya dalam masalah hutang piutang. Kalau misalnya si A mengatakan bahwa si B pernah menghutanginya juga pernah menghutangi si C. Ya, di sini si A mengatakan si B pernah menghutangi saya. Si B juga pernah menghutangi si C. Perkataan si A ini ya yang untuk dirinya disebut pengakuan. Perkataan si A yang berhubungan dengan si C ini disebut tuduhan. Untuk pengakuan tidak perlu bukti. Sehingga si A dihukumi punya hutang kepada si B. Adapun perkataan si A tentang si C bahwa si C pernah berhutang kepada si B, maka ini tuduhan sehingga perlu bukti. Tidak boleh bagi si B dengan mendasarkan pada perkataan si A untuk menuntut si C untuk menutup hutangnya. Kecuali si B punya bukti. Atau si A memberikan bukti kepada si B. Karena apa? Karena kaidah ini. Al-iqraru hujjatun qasirah. Wal bayyinatu hujjatun muta'addiyah. Ikrar itu hujjah yang terbatas. Terbatas maksudnya di sini terbatas pengaruhnya. Hanya berlaku pada orang yang mengaku saja. <clears throat> Sedangkan bukti itu hujah yang tidak terbatas bisa berpengaruh kepada orang lain. <clears throat> Contohnya lagi misalnya masalah <clears throat> sewa. Dalam masalah sewa misalnya saya Eh, misalnya si A mengatakan saya dan si B telah menyewakan tanah untuk si C. Ya. Si A mengatakan saya dan si B telah menyewakan tanah kepada si C. Ini pengakuan. Untuk si A ini pengakuan untuk si B ini tuduhan. Ya. Sehingga apabila si B mengingkari, tidak, saya tidak pernah menyewakan tanah saya kepada si C. Maka, pada keadaan seperti ini, pengakuan si A diambil. Tapi tuduhan si A kepada si, si B tidak diambil. Sehingga hukumnya berarti si A benar-benar telah menyewakan tanahnya kepada si C. Adapun si B karena si B mengingkari perkataan si A, ya berarti si B belum menyewakan tanahnya kepada si C. Ya, hukumnya si B tidak menyewakan tanah kepada si C. Kenapa? Karena <clears throat> perkataan si A tentang si B ini tuduhan. Ya. Dan tuduhan harus punya bukti. Ya. Kalau si A datang dengan bukti maka ya si B tidak boleh mengingkari karena bukti lebih kuat daripada pengingkaran. Contoh lain misalnya perbuatan-perbuatan zalim. Ya. Misalnya eh, si A mengatakan saya dengan si B pernah memukuli si C. Saya dan si B pernah memukuli sisi. Makanya sisi sekarang ya eh, tangannya seperti itu. Tangannya misalnya eh, eh, pernah putus ya. Eh, pernah eh, patah misalnya tangannya. Tapi sudah eh, sembuh. Dan si A mengatakan demikian. Yang menyebabkan tangannya si Fulan atau si C itu patah adalah saya dan si B. Karena kita pernah ketemuan di jalan dan dia eh, melakukan sesuatu yang menjadikan kita marah. Akhirnya ya saya dan si B memukuli dia ya, si si A mengatakan demikian. Maka pengakuan ini hanya berlaku bagi si A saja. Adapun e, si B maka itu tergantung dia, apakah dia mengakui atau ataukah tidak. Kalau dia tidak mengakui, maka tuduhan tidak bisa disasarkan eh, atau diarahkan kepada si B. Ya. Kecuali ada buktinya. Kalau ada buktinya ini lain. Atau si B mengaku setelah itu. Iya, saya memang pernah melakukan hal tersebut. Ya, maka eh, tuduhan tersebut berarti benar. Ya, inilah Islam ya. Agama Islam agama yang mulia. Ya, tidaklah eh, memberikan hukum kecuali dengan bukti yang kuat. Kalau buktinya masih lemah, maka ya tidak boleh di eh, jadikan sebagai sandaran hukum ya. Ini sangat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh banyak orang sekarang ya, asas praduga tak bersalah ya. Karena pada asalnya seseorang tidak punya tanggung jawab. Pada asalnya seseorang tidak melakukan keburukan ya. Pada asalnya seseorang tidak melakukan sesuatu ya. Kalau ada tuduhan seseorang melakukan sesuatu, maka tuduhan tersebut harus berdasarkan bukti. Kalau tidak berdasarkan bukti, ya maka berarti orang tersebut tidak melakukan hal tersebut. Kita tidak boleh menuduhnya dengan tuduhan kosong. Tuduhan harus berdasarkan bukti. Contoh yang lain dalam masalah wakaf, ya. Misalnya ada orang mengatakan saya dan si Ahmad telah mewakafkan tanah tersebut untuk dibangun masjid di atasnya. Dan tanah tersebut nyata memang tanah tersebut adalah kepemilikan orang yang mengatakan ini dengan dan si Ahmad. Nyata-nyata demikian. Maka perkataan yang seperti ini hanya berlaku bagi orang yang mengatakannya saja. Adapun hukum bahwa si Ahmad telah mewakafkan tanah tersebut, maka tidak boleh didasarkan dengan pengakuan ini. Harus si Ahmad mengaku atau orang yang mengatakannya mendatangkan bukti. Kalau si Ahmad tidak mengaku, dia mengatakan saya belum pernah mewakafkan ini. Saya memang pernah membeli dengan si A yang mengatakan saya saya telah mewakafkan. Tapi kalau saya mewakafkan, saya tidak pernah. Saya belum mewakafkan tanah tersebut untuk masjid. Maka ketika keadaannya seperti ini, maka yang diwakafkan hanya tanahnya si A saja yang mengaku tersebut. Adapun si Ahmad, maka tidak boleh tanahnya digunakan untuk kepentingan wakaf. Karena apa? Karena si Ahmad tidak mengaku. Iya. Dan orang yang mengatakan bahwa si Ahmad telah mewakafkan misalnya tidak punya bukti. Ini penerapan dari kaidah ini. Al-iqraru hujjatun qasirah wal bayyinatu hujjatun muta'addiyah. Bahwa ikrar adalah hujjah yang terbatas pengaruhnya. Hanya berlaku bagi orang yang mengatakannya. Adapun yang berlaku bagi orang lain juga, maka itu bukti. Ya. Kita ketika menuduh orang lain melakukan sesuatu, maka kita harus punya bukti yang kuat. Korupsi, ya, juga demikian. Ya. E, belum lama ini terdengar kabar bahwa seseorang memberikan uang kepada orang lain. Uang korupsi. 500 ribu dolar. Dia mengaku di depan hakim, saya juga memberikan uang 500 ribu dolar kepada si fulanah. Dan juga kepada si fulan maka kaidah ini juga berlaku. Kaidah ini berlaku. Al-iqraru hujjatun qasirah wal bayyinatu hujjatun muta'addiyah. Ikrar atau pengakuan hanya berlaku untuk dirinya. Sedangkan bukti bisa berlaku untuk orang lain. Maka hakim yang memutuskan hal tersebut tidak boleh menyandarkan ya hukum atas si fulan dan si fulan dengan pengakuannya orang ini karena ini tuduhan. Apa yang dilakukan oleh hakim? Yang dilakukan oleh hakim adalah mendalami bukti-bukti. Ya. Makanya harus dilakukan pemeriksaan kepada orang-orang yang dituduh tersebut. Digali data-datanya, digali bukti-buktinya. Kalau memang hakim mendapatkan bukti yang kuat, ketika itulah yang tertuduh tersebut ya bisa dijatuhi hukuman. Ya. Ini e, kalau kita terapkan kaidah ini dan ini juga yang diterapkan dalam e, hukum ya. Taib. Gaji. Masalah gaji juga demikian. Misalnya ada orang mengatakan saya dan si Muhammad telah bekerja di sini selama setahun. maka saya harusnya mendapatkan hak saya. Saya harusnya mendapatkan hak saya. Dan saya punya bukti. Ini bukti saya kehadiran saya selama setahun di sini. Maka orang ini ya berhak mendapatkan gajinya. Adapun si Muhammad maka itu urusan lain. Di sini eh, orang ini mengaku untuk si Muhammad. Maka Muhammad ya ketika mengaku ke, ketika eh, ingin mendapatkan gaji, maka dia juga harus mendatangkan bukti ya. Dia mengaku mendapatkan mendatangkan bukti, maka ketika itu dia berhak mendapatkan gaji. Intinya ini eh, pengakuan dan pengakuan tersebut mengandung tuduhan, maka dia harus mendatangkan bukti juga. Di samping dia mengaku. Dalam menjual sesuatu juga demikian. Dalam menjual sesuatu juga demikian. E, misalnya, ya, saya benar-benar telah menjual mobil saya kepada si Fulan Tidak hanya saya, si Ibrahim juga demikian. Dia juga sudah menjual mobilnya kepada si Fulan itu, orang yang sama. Maka si Fulan berhak dengan mobilnya si A yang mengatakan itu dan mobilnya si B. Adapun mobilnya si Ibrahim, ya, Afon. Dia hanya berhak dengan mobilnya orang yang mengaku saja. Adapun mobil yang ada di tangan si Ibrahim yang katanya sudah dijual ke si fulan, maka itu membutuhkan bukti atau pengakuan si Ibrahim, ya. Masalah pernikahan juga demikian. Masalah pernikahan juga demikian. Misalnya ada permasalahan. Ada permasalahan yang terjadi karena pernikahan misalnya Siri Akhirnya eh, pernikahan ini dianggap eh, kasus besar ya karena melanggar peraturan-peraturan yang ada di daerah tertentu. Kemudian ada orang mengatakan memang saya yang menikahkan orang ini. Memang saya yang menikahkan orang ini. Dan dulu ketika saya menikahkan orang ini ada eh, saksi-saksinya Saksinya adalah si Fulan dan si Alan. Maka keadaan seperti ini ya pengakuan ini hanya berlaku pada orang yang mengaku saja. Adapun si Fulan dan si Alan yang menjadi saksi ketika mereka mengingkari maka e, pengingkaran mereka sudah cukup untuk e, menolak tuduhan itu. Kecuali kalau yang mengaku mendatangkan bukti yang kuat bahwa mereka berdua memang benar-benar menjadi saksi pada pernikahan yang dianggap sebagai pelanggaran tersebut. <clears throat> Taib inilah bentuk-bentuk ya eh, penerapan dari kaidah yang sedang kita bahas. Al-iqraru hujjatun qasirah wa al-bayyinah hujjatun muta'addiyah. Ikrar atau pengakuan adalah hujah yang pengaruhnya terbatas pada orang yang mengaku saja, sedangkan bukti itu bisa eh, bisa luas pengaruhnya, bisa mempengaruhi orang lain. <clears throat> Taib. Permasalahan yang berikutnya adalah hukum mencabut pengakuan hukum mencabut pengakuan. Apakah pengakuan bisa dicabut? Maka jawabannya adalah diperinci, ya harus diperinci. Ada perincian dalam masalah ini. Apabila hukum tersebut berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka boleh dicabut. Tapi apabila hukum tersebut berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan hak manusia, maka tidak boleh dicabut. Hukum-hukum yang berhubungan dengan hak Allah misalnya, perzinaan. Apabila ada orang suka sama suka berzina, maka di sini tidak ada yang dizalimi dari sisi manusianya. Karena dua-duanya menginginkan hal tersebut. Di sini yang dizalimi adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hak Allah dizalimi di sini? Kan-, karena Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk berzina. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk berzina dan Allah punya hak untuk ditaati. Ketika hak Allah Subhanahu wa taala ini yang dilanggar, maka pengakuan dalam masalah itu ya boleh dicabut. Misalnya ada orang mengatakan saya pernah berzina dengan si fulana. Akhirnya karena pengakuannya tersebut, orang ini dijatuhi hukuman cambuk karena belum menikah. 100 cambukan. Sebelum hari pencambukan, ya orang ini takut. Orang ini khawatir akan dirinya. Akhirnya mengatakan, saya rujuk dari pengakuan saya. Saya tidak pernah berzina. Saya tidak pernah berzina dan saya tidak mau dihukum dengan hukum cambuk. Ketika tidak ada eh, saksi sama sekali di sini, maksudnya saksi yang menyaksikan perbuatan perzinaannya. Tidak ada bukti juga. Hukum tersebut hanya didasari karena pengakuannya saja. Maka ketika pengakuan tersebut dicabut, maka hilang juga hukumnya. Pengaruhnya menjadi batal. Seakan-akan orang tersebut tidak pernah berzina sama sekali karena ini berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut ya bisa misalnya menghilangkan pengaruh perzinaannya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar ya eh, benar-benar tulus dari hatinya. Intinya kalau itu berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala maka bisa dicabut. Tapi kalau berhubungan dengan hak manusia maka tidak bisa dicabut. Misalnya dia mengatakan, iya saya pernah berhutang kepada si fulan dengan nominal 10 juta. Ketika dituntut untuk mengembalikan 10 juta tersebut, dia mengingkari lagi. Tidak pengakuan saya yang dulu itu pengakuan yang salah. Saya cabut pengakuan itu. Maka seperti ini tidak bisa diterima. Seperti ini tidak bisa diterima kecuali dia datang dengan bukti yang kuat. Saya memang misalnya mengatakan, saya memang dahulu pernah berhutang 10 juta. Tapi ternyata setelah itu saya pernah menutupnya. Ini bukti saya sudah pernah menyerahkan uang 10 juta untuk menutup hutang saya 10 juta itu. Maka saya cabut pengakuan saya saya sekarang tidak punya tanggungan hutang kepada si fulan dengan nominal 10 juta. Kalau keadaannya demikian, maka lain. Karena ini sudah ada bukti sekarang. ya, Sudah ada bukti yang kuat yang membebaskan dirinya dari tanggungan hutang 10 juta. Ya. Tapi kalau tidak punya bukti sama sekali kemudian dia mengatakan saya tidak pernah berhutang, saya rujuk dari perkataan saya yang dulu. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan hak manusia Makanya kita harus bedakan. Apakah eh, perkaranya berhubungan dengan hak Allah? Ataukah perkaranya berhubungan dengan hak manusia? Kalau perkaranya berhubungan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka pencabutan pengakuan bisa dilakukan. Kalau perkaranya berhubungan dengan hak manusia, maka pencabutan pengakuan tidak bisa dilakukan. Kecuali ada bukti yang kuat lagi. Baik. Pembahasan setelahnya adalah kapan pengakuan seseorang diterima. Di Sini disebutkan bahwa pengakuan seseorang diterima apabila dia sudah balik, berakal sehat, dan tidak terpaksa atau tidak dipaksa. Sudah balik, berakal sehat tidak dipaksa. Kalau masih kecil dan mengatakan saya sudah menjual rumah saya. Dia masih kecil. Dia mengatakan saya telah menjual rumah saya kepada paman saya. Maka pengakuan ini tidak bisa diterima. Karena dia masih kecil dan rumah itu harganya sangat mahal. Sedangkan anak kecil ya yang belum balik maka transaksinya tidak sah kecuali atas izin walinya atau dalam hal-hal yang sepele. Kalau dalam hal-hal yang besar ya, maka transaksi si anak tidak sah ya kecuali kalau diizinkan si wali. Kalau si walinya tidak mengizinkannya maka transaksi tersebut harus batal demi hukum syariat. Begitu pula ketika akalnya tidak sehat. Ketika akalnya tidak sehat, ya atau dia semi gila. Kadang-kadang gila, kadang-kadang tidak. Ya, kadang kumat, kadang tidak kumat. Ya. Maka seperti ini ya juga tidak boleh diterima pengakuannya. Tidak boleh diterima pengakuannya. Kenapa demikian? Ya karena eh, pengakuan tersebut ya mempunyai konsekuensi hukum. Padahal orang gila atau setengah gila ya eh, dia tidak eh, tahu dengan baik apa yang dia lakukan. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu telah menyabdakan rufi al-qalamu an thalatha: Anin naimi hatta yastayqid wa 'anis sabi hatta yahtalim wa 'anil majnun hatta ya'qil pena diangkat dari tiga orang. Pena diangkat dari tiga orang. Yang pertama, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Ada orang ngigau, mengatakan saya telah menjual rumah si Fulan. Eh, saya telah menjual rumah saya kepada si Fulan. Dia ngigau. Maka tidak boleh kita mengatakan di tidurnya saja dia ngigau seperti itu, berarti di kenyataannya benar-benar demikian. Tidak boleh kita mengatakan demikian. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan demikian. Pena diangkat dari tiga orang. Yang pertama adalah orang yang tidur sampai dia bangun. Ya, bisa jadi bisa jadi ketika dia ngigau seperti itu dia mimpi. Dia mimpi dengan mimpi yang panjang. Kemudian ngigonya pas. Dia ngaku seperti itu, ya. Tapi ini berhubungan dengan peristiwa yang ada di mimpinya, tidak berhubungan dengan kenyataan. Makanya tidak boleh dijadikan sebagai sandaran hukum. Dari anak kecil sampai balik. Yang kedua, dari anak kecil sampai dia balik. Ya, ini juga pengakuannya tidak di, diterima karena apa? Karena pena diangkat dari orang yang demikian. Yang ketiga, dari orang gila sampai sadar kembali. Ya. Sampai dia berakal. Ketika berakal itulah pengakuannya baru diterima. Kalau ada orang gila mengatakan, ini dulu pernah mencuri harta saya. Makanya saya sekarang gila. Kalau dia mengatakan demikian, tetap saja pengakuannya tidak di, terima sama sekali. Ya apalagi di eh, zaman-zaman eh, yang seperti ini ya, banyak orang ya di orang gila diambil pendapatnya. Ya. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal ya. Akal sehat kita tidak sampai ke sana. Bagaimana orang gila diambil pendapatnya? Bahkan pendapat untuk menentukan pemimpin ya. Peraturan seperti ini harus diganti ya. Ini tidak sesuai dengan akal sehat Bagaimana orang gila diambil pendapatnya untuk menentukan eh, siapa yang berhak menjadi pemimpin negara ini. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya tidak menginginkan hal tersebut. Melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya eh, Allah menginginkan menginginkan hal tersebut tidak terjadi. Ya, jangan sampai jangan sampai rufi al-qalamu an thalatha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan pena diangkat dari tiga orang. Wa 'anil majnuni hatta yakil Yang ketiga dari orang gila sampai dia berakal sehat kembali. Maka jangan sampai ya peraturan seperti ini terus dijaga ya. Mudah-mudahan datang waktu nanti ya peraturan tersebut dicabut kembali. Taib. <clears throat> Begitu pula yang keempat adalah orang yang dipaksa. Orang yang mengaku karena terpaksa maka tidak boleh ya pengakuannya dijadikan sebagai sandaran hukum ya. Dia dipaksa dengan siksaan, kemudian akhirnya dia mengaku. Dia dipaksa dengan ancaman, kemudian dia mengaku. Ya, pengakuan seperti ini secara hukum syariat tidak sah. Secara hukum syariat tidak sah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyan wa Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku terhadap apa yang mereka kerjakan karena salah, lupa dan terpaksa. Ya, karena salah, lupa dan terpaksa. Ya. Ini eh, yang keempat. Yang kelima di dalam hadis ini ketika seseorang mengaku tapi pengakuannya salah. Misalnya dengan menghilangkan kata-kata tidak, tapi salah, lisannya yang salah. Di hatinya tidak seperti itu, lisannya salah. Maka ketika dia mengatakan saya pengakuan saya itu kurang kata-kata tidak, makanya berubah 180 derajat. Ketika dia mengatakan seperti ini maka eh, harus didengar perkataan itu harus didengar perkataan itu eh, terutama apabila eh, perkataan yang lainnya menunjukkan apa yang menjadi e, menjadi udurnya itu. Ya. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan sesuatu keceplosan. Padahal dia tidak menginginkan kata-kata itu. Maka ketika dia mengatakan saya mengatakan seperti itu karena e, salah kata, sebenarnya saya tidak menginginkan hal itu. Yang saya inginkan demikian demikian demikian. Makanya saya mengatakan setelah itu demikian demikian, ya. Kalau dia e, mengatakan udur seperti ini dan kita lihat memang perkataannya e, cocok dengan udur yang dia sebutkan, ya maka kita harus terima karena dia salah dalam pengucapan ya inilah e, beberapa hal yang menjadikan e, pengakuan seseorang diterima dan tidak diterima ya yang menjadikan tidak diterima tadi karena dia masih kecil ya maka pengakuannya tidak diterima karena dia gila pengakuannya tidak diterima karena dia e, dipaksa pengakuannya tidak diterima karena dia salah maka pengakuannya tidak diterima Taib. Demikian para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, kajian ini berakhir sampai di sini. Ya mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dan menyebarkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. E, dan silahkan apabila ada pertanyaan insyaallah saya jawab semampu atau sebatas ilmu yang saya miliki. Naam jazakallah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Dr. Musyafa dari NLCMA. Fidhullah Ta'ala atas pembahasan yang penuh dengan manfaat dari buku Al-Qaidul Fikhiya, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami. Baik khotal Islam, azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami angkat di line SMS. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ustaz. Baik. Uh, di telepon terlebih dahulu ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam uh, warahmatullahi ya, wabarakatuh. Abu Judo dari Karawang. Ya, silakan, Pak. Uh, Ustaz, hmm begini Ustaz, uh, kalau itu bukti dari video ya. yang sekarang ini maaf video perzinahan, apakah itu sudah menjadi bukti sehingga orang tersebut atau dua-duanya sudah dinyatakan bersinah. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tayyib, eh, peristiwa perzinaan ya adalah peristiwa yang sangat buruk ya. Dan eh, untuk me menetapkan bahwa peristiwa tersebut e, telah terjadi, e, syariat Islam sudah memberikan e, ketentuan yaitu e, adanya empat saksi yang menyaksikan perbuatan tersebut dengan dengan jelas dan terang benderang. Kalau misalnya eh, sekarang ini ada video-video yang menjelaskan e, perbuatan e, orang melakukan perzinaan ya. Allah alam ini ada e, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan bahwa syariat sudah menentukan ya bahwa e, <clears throat> bukti dalam perzinaan hanyalah empat orang laki-laki yang melihat secara langsung empat orang laki-laki yang melihat secara langsung. Sehingga eh, tanpa empat orang laki-laki yang melihat secara langsung, maka tidak dibolehkan tidak dibolehkan eh, penerapan hukum perzinaan. Baik itu rajam ataupun cambukan. Rajam bagi yang sudah menikah, cambukan bagi yang belum belum menikah. Eh. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa dibolehkan untuk menerapkan hukum-hukum yang berhubungan dengan perzinaan dengan bukti-bukti yang semisal dengan Eh, penglihatan secara langsung. <clears throat> Seperti misalnya di zaman ini ada bukti video. Apabila video tersebut benar-benar terbukti asli, tidak rekayasa, ya maka bisa dijadikan sebagai bukti yang kuat untuk menetapkan perzinaan seseorang. Sehingga dengan bukti-bukti tersebut seseorang bisa dikatakan telah melakukan perzinaan. Konsekuensinya harus ada rajam. Kalau misalnya dia telah eh, misalnya dia telah menikah dan dicambuk ketika dia eh, belum menikah. Allah alam ya mana pendapat yang lebih kuat? Anak lebih condong ke pendapat yang pertama karena lebih condong ke pendapat yang pertama karena konsekuensi dari eh, hukum perzinaan ini sangat besar. Konsekuensi dari hukum perzinaan ini sangat besar sehingga eh, ada baiknya kita eh, mempersempit jalan untuk eh, menetapkan hukum rajam dan hukum cambuk 100 kali ini. Dengan eh, hanya menetapkan Eh, bukti-bukti di sini pada bukti-bukti yang diberikan oleh syariat saja. Yaitu pengakuan yang pertama, yang kedua saksi dari empat orang laki-laki. Saksi dari empat orang laki-laki dan melihat secara secara langsung. Allahu alam. Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz dari pesan singkat dari Ismail di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana tata cara menagih hutang sesuai sunnah dalam Islam? Dulu teman saya miskin dan berhutang pada saya, tapi sekarang dia sudah berkecukupan dan belum mau membayar hutangnya. Saya sudah mengingatkan teman saya tersebut hingga tiga kali Ustadz, namun ia tetap tidak mau membayarnya. Apakah cara saya salah Ustadz? Bolehkah saya menagih hutang tersebut lagi di lain waktu? Mohon jawabannya Ustaz. Terima kasih. <clears throat> Iya, eh, orang yang sudah menghutangi orang lain, ya, dia punya hak untuk meminta kembali hutang tersebut. Ya, dia punya hak untuk meminta hutang tersebut ya dari orang yang dihutanginya. Sehingga tidak masalah dia mengulangi permintaan tersebut ya. 3, 4, 5, 10 kali, 100 kali tidak ada masalah ya. Karena dia punya hak untuk mendapatkan uang yang dulunya dia berikan kepada orang lain dalam bentuk hutang piutang. Kalau misalnya orang tersebut ya tidak mau memberikan, maka bisa diberikan ancaman-ancaman dari syariat bahwa engkau telah memakan hartaku dan nantinya saya akan e, tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan mengatakan dengan engkau e, tidak e, memberikan e, uang uangku yang dulu aku hutangkan kepadamu, maka engkau berarti telah menzalimiku. Sedangkan orang yang menzalimi, eh, sedangkan doanya orang yang terzalimi itu mustajab. Maka aku akan doakan engkau dengan doa-doa keburukan. Ya, seperti ini tidak tidak ada masalah, itu hak, ya. Itu hak bagi orang yang terdolimi ya bisa juga dia e, mengajukan masalah tersebut ya e, kepada kehakiman bisa juga e, diangkat masalahnya kepada hukum ini tidak ada masalah karena dia punya hak untuk untuk itu e, makanya kalau kita hutang piutang ya melakukan hutang piutang maka sebaiknya ada hitam di atas putih ada hitam di atas putih. Ada bukti nyata. Si fulan telah berhutang kepadaku dengan nominal sekian. Dan nantinya dijelaskan pula di dalam akad hutang piutang tersebut. Masa penutupan hutang tanggal sekian hari ini di tempat ini. Disebutkan seperti ini dengan jelas agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau misalnya nantinya ketika diambil atau diminta untuk mengembalikan hutangnya susah, nanti ini bisa dijadikan bukti. Kalau misalnya ingin diangkat kepada hakim atau diangkat kepada orang lain yang bisa memaksa dia untuk mengembalikan uangnya, ya. Kalau tidak ada bukti-bukti yang seperti ini, ya, maka orang yang menghutangi orang lain akan sulit, ya. Orang akan kesulitan. Makanya Islam memerintahkan kepada kita demikian. Ya, Islam memerintahkan kita demikian. Harus dicatat. Ya, tidak kewajiban untuk dicatat tidak, tapi Islam menganjurkan ada catatan itu. Karena dengan demikian hak kedua orang akan terjaga dengan baik dan kewajiban kedua orang juga akan akan bisa dilaksanakan dengan dengan baik ya. Eh, jangan sampai kita husnudzon dahulu kemudian meninggalkan eh, anjuran syariat. Apalagi dalam masalah hutang piutang ya orang kalau sedang membutuhkan uang itu biasa berjanji. Berjanji itu biasa Orang kalau sudah butuh, dia kepepet. Dan dia tidak punya senjata kecuali janji. Ya. Dia mau menggadaikan juga tidak punya uang. Tidak punya aset untuk digadaikan. Tidak punya senjata kecuali janji. Makanya kalau ada orang berhutang kemudian mengucapkan janji-janji, maka jangan dipercaya janjinya. Bukan berarti kita mengatakan dia pembohong, tidak. Tapi kebiasaannya seperti itu. Kebiasaannya orang yang sudah kepepet itu akan berjanji. Mungkin dia mengira janjinya tersebut sesuai dengan logika dia. Sesuai dengan keadaan dia. Dua bulan lagi insya Allah saya bisa nutup. Logika dia seperti itu. Tapi belum tentu apa yang ada di logika dia itu sesuai dengan kenyataan. Ya makanya kita juga tidak bisa mengatakan dia pembohong. Ya karena apa? Karena di logika dia masih masuk akal. Kecuali kalau di logika dia tidak masuk akal, maka dia memang pembohong kalau seperti itu. Kalau memang masuk akal dan akhirnya tidak terjadi, yang ada di pikirannya tersebut tidak sesuai dengan kenyataan karena sesuatu hal, maka kita tidak bisa mengatakannya sebagai pembohong, ya, karena hal tersebut tidak diinginkan oleh dia sendiri. Taib. Intinya ketika ada hutang piutang, ya jangan mengedepankan husnudzon, kemudian meninggalkan anjuran syariat. Tetap kita berhusnudzon kepada dia dan kita tetap menganjurkan eh, kita tetap melakukan anjuran syariat, ya. Kita melakukan anjuran syariat ini bukan karena suudzon kita. Tapi karena kita ingin menjaga eh, syariat ini dengan baik, melakukan syariat dengan baik, dan juga menjaga hak yang ada di antara kita. Itulah eh, sebaiknya yang dilakukan oleh orang yang eh, melakukan hutang piutang. Kalau misalnya, kalau misalnya kita bisa membebaskan hutang yang kita berikan kepada orang lain, ya, maka itu yang paling baik. Kalau kita bisa membebaskan hutang yang kita berikan kepada orang lain, maka itu yang paling baik. Yang pertama, ketika dia menghutangi orang tersebut, dia mendapatkan pahala bersedekah dengan setengahnya. Kalau ada orang yang menghutangi orang lain dengan nominal 10 juta, maka dia mendapatkan pahala bersedekah kepada orang tersebut dengan nominal 5 juta sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangatnya hasan. Maka ketika datang waktu untuk pembayaran tapi ternyata orang tersebut tidak mampu membayar. Kemudian akhirnya kita ya sudahlah. Saya ikhlaskan 10 juta itu karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya ikhlaskan untukmu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dia mendapatkan pahala lagi bersedekah dengan 10 juta. Orang yang seperti ini ya seakan-akan dia eh, bukan seakan-akan ya. berarti dia telah bersedekah ya mendapatkan pahala sedekah 15 juta. Ini sesuatu yang sangat besar ya. Apalagi kalau orang tersebut sangat membutuhkannya. Dan jangan sampai kita khawatir uang kita habis karenanya. Justru karena kita mengeluarkan uang tersebutlah harta kita akan semakin dimudahkan ya rezeki kita akan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat terus sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mana naqasat sadaqatun min mal." Bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang. Ya. Namun demikian ya, namun demikian kalau misalnya ada orang yang tidak mau menyedekahkan uangnya, yang dihutangkan kepada orang lain, maka itu hak dia. Kita tidak bisa memaksa dia untuk uh, uh, membebaskan utang tersebut, ya tidak bisa. Karena itu hak dia dan dia berhak untuk menuntutnya. Ya, kalau dia sangat butuh sekali bagaimana? Ya, maka dia tetap berhak untuk menuntut uh, utang yang diberikan kepada orang lain ya agar dikembalikan ya terutama ketika uh, waktu untuk e, menutupnya sudah berlalu lama ya oleh karenanya sebaiknya ya yang pertama kali tadi ya diingat ya ketika utang piutang jangan dahulukan husnudzon kemudian tidak melakukan anjuran syariat tapi tetap menjaga husnudzon dan lakukan anjuran syariat untuk menulisnya hitam di atas putih ya bahwa si fulan telah berhutang kepada si fulan dan tanggal penutupannya tanggal sekian hari hari ini dan di tempat ini ya sudah itu bukan berarti suudzon tapi ini tetap husnudzon ya tapi ini adalah pengamalan anjuran syariat Islam ya kemudian setelah datang waktunya apabila orang tersebut ternyata tidak bisa membayar ya karena keadaan ekonomi maka sebaiknya diberikan pengunduran waktu dan jelas juga saya kasih waktu satu bulan lagi hitam di atas putih lagi saya kasih waktu satu bulan lagi untuk melunasi hutang. Setelah itu kalau misalnya tidak bisa lagi ya maka di sini ya dia bisa e, membebaskan kalau dia mau ya. Kalau tidak mau ya maka tetap ya harus menunggu sampai dia benar-benar mampu. Kalau dia sudah mampu ternyata masih tidak mau membayar ketika itulah kita bisa memberikan ancaman Eh, dari yang ada dalam syariat ya, dengan ancaman-ancaman yang dibenarkan oleh syariat. Bisa kita juga mengangkat masalah ini kepada kepada hukum ya. Demikian eh, para pemirsa dan para pendengar dan seluruh kaum muslimin dimanapun anda berada <clears throat> eh, kajian kita berakhir sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.